Surah الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.